<clears throat> Mudah-mudahan masih ingat ketika kita membahas tentang bagaimana dengan bejana-bejana ahlul kitab, bejananya Nasrani atau pakainya ahlul kitab ya, ketika kita pakai. Ya. Dalam keadaan kita tidak tahu ini bersih atau najis, apakah tahir atau najis. Ya. Maka ini adalah syubhat. Ya. Bagaimana kita sikapi? Apakah kita melihat bahir atau melihat asal? Hukum asal. Kalau al-asal at atau tahir. Hukum asalnya tahir. Tetapi kalau lihat zahirnya itu adalah milik orang-orang Nasrani yang memakan makanan-makanan najis seperti babi dan lainnya atau khamr di bejana-bejananya dan lain-lain. Sehingga mereka para ulama berselisih dalam masalah itu. Sehingga terjadilah syubhat. Dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab bahwa al-asl at-taharah wa zahir an-najasah. Hukum asalnya adalah suci, bersih dan kenyataannya atau zahir yang ada pada orang-orang Nasrani adalah najis. Wa qata'aradatil adillah fi dhalik. Dan ternyata dalil-dalil dalam masalah ini ta'aradat. Sepertinya saling bertentangan. Al-qailuna bi-tahara yastadilluna bi anna Allah ahalla ta'ama ahli al-kitab. Adapun mereka yang berdalil bahwa hukum asalnya bersih atau suci, ya, mereka berdalil yastadillun bi anna Allah ahalla ta'ama ahli kitab bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan al kitab. Ya. Yani ta'am al kitab hilun lakum kata Allah. Halal buat kalian. Wa tentunya makanan ahlul kitab innama yasna'unahu biaidihim. Tentunya dibikin dengan tangan-tangan mereka dan di bejana-bejana mereka. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan ahlul kitab, berarti bejana-bejananya pun suci. Ini yang dimaksud oleh sebagian para ulama yang menganggapnya bahwa hukum asalnya bejana-bejana ahlul kitab itu bersih atau suci, tidak najis. Demikian pula dalil lain yang mereka pakai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan undangan seorang Yahudi dan Rasulullah mendatangi undangannya. Ya tentunya sama dengan yang tadi kita katakan berarti bejada bejana mereka pahir bersih. Ketika diberikan makanan yang halal kepada Rasulullah SAW oleh orang Yahudi, Rasulullah makan. Padahal tentunya walaupun makanannya halal, tetapi bejananya bejana Yahudi. Tangannya tangan Yahudi yang membikinnya. Tetapi Rasulullah SAW memenuhi undangannya. Berarti ini adalah menunjukkan tahirnya bejana-bejana mereka dan tidak najis secara hukum asal. Wa huwa wa ashabuhu yalbasuna wa yasta'miluna ma yajlib ilayhim mimma nashajahu al-kuffar min al thiyab wal awani wa kanu fil maghazi yaqtasimuna ma waqa'a lahum min al-aw'iyah. Demikian pula Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka dalam keadaan memakai barang-barang bikinan Yahudi. Ya tentunya dengan tangan-tangan mereka. Wa yasta'minun, mereka memakai dan menggunakan mimma nasajahul kufar, Apa yang disulam oleh orang-orang kafir. Ditenun oleh orang-orang kafir. Ini pakaian-pakaian yang ditenun oleh orang-orang ahlul kitab dengan tangan-tangan mereka tentunya. Demikian pula awani bejana-bejana yang dibikin oleh orang-orang Yahudi juga dipakai oleh kaum muslimin, dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa film fil maghazi dan dalam peperangan mereka juga dalam keadaan yaktosimun mereka membagi semua rampasan-rampasan perang yang tentunya terdiri dari berbagai macam milik-milik orang-orang kafir ahlul kitab apakah bejana-bejana atau pakaian-pakaian dan lain-lainnya dan setelah dibagi mereka memakainya bahkan memakainya langsung karena waktu itu dalam keadaan perang wa anhum annahu musta'malul ma'a mazadatil musyriki musyrikah Demikian pula telah sahih riwayatnya. Diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Dalam Bukhari. Dalam kitab Bukhari rahimahullah dalam bab tayammum. Hadisnya panjang. Berupa kisah. Bahwa ketika mereka kaum muslimin dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan dan tentunya di padang pasir kekurangan air. Tiba-tiba ada seorang kafir musyrikah. Wanita musyrikah Bersamanya ada mazadatain, dua tempat air yang dibuat dari kulit, penuh berisi air. Karena memang wanita ini sedang membawa air dari satu tempat ke tempat lain. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian airnya diminta dibagikan kepada seluruh pasukan kaum muslimin dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan air di bejana si wanita tadi tidak berkurang. Yang jadi syahid, yang jadi bukti dengan dalil ini adalah bukankah bejananya atau e, tempat airnya, tempat airnya musyrikah. Toh airnya tetap suci, dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi, dipakai untuk minum. Dalil-dalil inilah yang dipakai oleh sebagian ulama untuk menyatakan al-asl at tahara Bahwa hukum asalnya bejana-bejana mereka adalah suci, tidak najis. Sebaliknya sebagian ulama yang lain, al-qailuna bin najasah yang berpendapat dengan najisnya bejana-bejana mereka, mereka berdalil dengan hadis sahih yang menyatakan annahu su'ila an aniyah. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya dalam satu riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan atau ditanya tentang bagaimana bejana-bejananya ahlul kitab. Alladzina yakuluna al-khinzir yang mereka makan babi minum khamr, bagaimana meminjam gelasnya atau memakai bejananya? Qala, beliau bersabda menjawab, "Illam tajidu ghayraha, fagsiluha bil ma'i thumma kulu fiha." Kalau kalian tidak mendapati yang lain, maka pakailah dengan mencuci terlebih dahulu. Cucilah dengan air dan kemudian makanlah dari bejana tersebut. Cucilah dengan air, kemudian silahkan minum dengan gelas-gelas tersebut. Berarti di sini ada isyarat kalau bejana mereka harus dicuci. Gelas-gelas mereka harus dicuci. Dan inilah yang menyebabkan sebagian ulama menyatakan bahwa berarti bejana-bejana mereka najis. Tidak boleh langsung dipakai, tapi harus dicuci. Inilah yang menjadikan perkara tadi perkara yang diperselisihkan oleh para ulama yang kemudian Ibnu Rajab menjadikan sebagai contoh sesuatu yang syubhat. Maka kalau kita mendapatkan bejana dari orang-orang kafir, apa yang kita pilih? Khurujan syubhat untuk keluar dari perkara-perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala 'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat, maka dia dalam keadaan telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Baik dalam hal dalam hal ini, bagaimana kita menghindari subuhat? Kita lihat kalau kesuciannya, anna jasahnya dalam keadaan tidak jelas, dalam keadaan tohir atau najisnya dalam keadaan samar, maka kita keluar dari situ kita yakinkan dengan mencucinya. Ini jalan kedua. Jalan pertama tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inlam tajidu wairaha. Kalau engkau tidak mendapati yang lainnya. Kalau dapat yang lainnya. Da'na ya ribuk ila mala ribuk. Kalau dapat bejana lain. Tinggalkan bejananya orang kafir tadi. Pakai bejananya muslimin. Selesai. Kalau kalian mendapati. Tetapi masalahnya. inlam tajid. Kalau kalian tidak mendapati kecuali bejana tersebut bejana milik orang-orang kafir atau ahli kitab maka kata Nabi fagsiluha ini jangan selamat karena kalau sudah saya sendiri yang mencuci hilang gak syubhat hilang syubhat karena saya yakin saya sendiri yang mencuci maka saya yakin ini sudah tohir maka yang azakumullah itulah yang dikatakan syubuhat. kemudian Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan juga apa makna syubhat. Bi annaha manzilatun bainal halal wal haram. Kata Imam Ahmad, yang namanya syubhat adalah satu kedudukan di antara yang halal dan yang haram. Yani di antara halal yang murni, yang jelas, dan halal yang jelas, haram yang jelas, halal yang jelas. Di tengah-tengahnya, maka itulah yang dikatakan sebagai syubhat. Al halal mahab itu adalah al halal bayin. Al haramul mahab itu juga al haram yang bayin. Maka Rasulullah mengatakan bainahuma umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara yang mustabihat, ada perkara yang tersamar. Maka Rasulullah SAW mengatakan setelah itu manittaqaha faqad istabra'a lidinihi barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat maka dia telah membebaskan dirinya atau telah menjaga agamanya. Fasalah taratan biikhtilatil halal wal haram. Ditafsirkan sesekali dengan tafsiran bahwa tercampurnya halal dan haram itu syubhat. Ya. Barang siapa yang menghindari perkara yang tercampur dalamnya halal dan haram. Ya. Tetapi sesekali pula menyatakan bahwa perkara yang diantara halal dan haram ya, ini tidak jelas keharamannya. Beda ya. Perkara yang tidak jelas halal atau haramnya dengan perkara yang tercampur di dalamnya halal dan haram. Mudah-mudahan masih ingat contoh-contohnya. Kalau yang barusan kita contohkan, bejana orang-orang kafir atau ahlul kitab. Apakah ini tercampur dalamnya halal dan haram atau ketidakjelasan halal dan haram? Ketidakjelasan antara najis dengan tidak najis. Ketidakjelasan padanya. Tapi kalau perkara itu tercampur di dalam yang halal dan haram, seperti yang kemarin kita bahas, yaitu harta dari seseorang. Yang orang itu bekerja pada yang haram dan menghasilkan hasil-hasil yang haram. Dan juga dia mendapatkan hasil yang halal. Maka yang dia berikan pada saya yang mana? Tercampur antara yang halal dan yang haram di dalamnya. Kedua-duanya dianggap oleh para ulama dengan istilah syubhat. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام. Baik, kalau begitu, sekarang kita bahas yang kedua ini. Kalau tercampur dalamnya halal dan haram pada harta seseorang, maka bercabang di sana permasalahan-permasalahan fikih. Di antaranya, bagaimana muamalah, bermuamalah, berbisnis misalnya, dengan harta orang yang tercampur padanya halalun wa haram. Mukhtalatun bercampur di dalamnya. kana aktar malihi haram. Kalau kebanyakan hartanya dihasilkan dari yang haram, maka Imam Ahmad menyatakan, yang bagi an bahu, Semestinya kita menghindari muamalah dengan dia. Kalau kebanyakan harta yang didapatnya adalah haram illa an yakuna syai'an yasiran atau syai'an la yu'ra. Kecuali kalau itu hanya sedikit atau sesuatu yang tidak diketahui, maka tidak ada masalah. Seperti orang datang beli, itu kali uang yang diberikannya juga yasir, sedikit dalam keadaan kita juga tidak tahu dia dihasilkan dari mana, maka tidak mengapa yang demikian. Waktalafa ashabuna hal huwa makruhun au muharram. Taif kalau pendapat pertama tadi sebaiknya menghindari. Dikatakan oleh Imam Ahmad dengan kalimat an bahu hendaklah menghindarinya. Taib, menghindarinya karena apa? Makruh atau haram? Ya, ini dihindarkan sebaiknya atau haram, tidak boleh kamu makan. Ala wajhain. Berbeda pendapat terbagi menjadi dua pendapat. Wa in kana aktsar malihi halal jazat muamalatuhu wal akal min malihi. Tadi yang dibahas adalah kalau kebanyakannya yang dihasilkan adalah haram. Sebaliknya kalau yang kebanyakan dia hasilkan dengan cara yang halal, maka walaupun tercampur dengan yang haram sedikit, maka tetap muamalahnya boleh. Jazat muamalatuhu. Wal akal min malih dan boleh pula memakan makanannya kalau kita diundang. Bagaimana kalau kita diundang oleh seseorang, seorang itu kerjanya di bank, bank-bank riba. Atau dia adalah rentenir yang terkenal. Pendapat Imam Ahmad, an yajtanibahu. Kalau memang hasil terbanyaknya dari situ, maka hendaklah menghindarnya. Tetapi apakah menghindarnya itu harus atau sebaiknya ini yang terjadi jelas di kalangan mereka. Wallahu taala alam. Tetapi yang jelas Imam Ahmad menganjurkan untuk menghindarnya. Tetapi kalau ada seorang yang bekerjanya dengan pekerjaan yang halal, menghasilkan hasil yang halal, tapi dia kadang-kadang merentenkan uangnya. Bagaimana? Maka jazat al-akl min malihi boleh makan di tempatnya karena sebagian besarnya adalah perkara yang halal. Ya. Wa qad al-Harith an Ali أنه qala fi jawaz fi جوائز sultan Ditanya beliau Haris tentang bagaimana dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh penguasa. Penguasa tentunya kadang berbuat boling, merampas harta rakyat dan kadang dia juga mendapatkan hasil yang halal sehingga tercampur padanya. Dikatakan la ba'sa biha. Ma yu'tiku minal halali aksar mimma yu'tiku minal haram tidak mengapa, terimalah. Karena apa yang dihasilkan oleh penguasa itu dari yang halal, itu lebih banyak dari apa yang diberikan kepada kamu dari yang haram. Yang diberikan kepada kamu dari yang halal lebih banyak daripada dari yang haram. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuhu yu'amilun al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam juga bermuamalah dengan orang-orang musyrik bermuamalah, berjual beli, sewa menyewa, atau bahkan ketika Rasulullah wafat dalam keadaan menggadaikan pakaian besinya kepada seorang Yahudi. Berarti boleh nggak boleh? Atau bolehkah bermuamalah dengan orang-orang kafir? Boleh. Wa ahlul kitab Ma'ilmihim bi'annahum bi la yastanibuna al-haram kullu. Walaupun kita tahu bahwa orang-orang kafir itu tidak akan lepas dari penghasilan yang haram. Seorang kafir jual kelontong. Jualnya adalah jual beli yang halal. Tapi yang namanya orang kafir, seringkali mereka tidak menghindari perkara yang haram. Jual pula di tokonya khamr. Di samping jual kecap. Di samping jual berbagai macam minuman-minuman halal, jual pula khamr. Bagaimana hartanya? tercampur antara halal dengan haram. Naam tercampur. Tapi mana yang dominan? Yang dominan adalah perkara yang halal, menjual barang-barang yang halal. Maka di sini sebabnya kenapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi atau orang kafir. Wa ini al amr fahuwa syubhah. Tetapi kalau tersamar seimbang antara halal dengan haramnya, pekerjaannya itu sudah jelas haram, dan yang halalnya sedikit atau hampir sama, maka itulah yang dikatakan syubhat kalau seimbang. Ya. Kalau tidak seimbang lebih banyak halalnya, ya halal. Ya. Boleh bermuamalah dengan mereka. Kalau lebih banyak yang haramnya, maka hindari. Tetapi kalau seimbang antara keduanya bagaimana? Itulah yang dikatakan syubhat. Dan hendaklah kita menghindarkan syubhat supaya terhormat dan supaya terjaga agama Agama terjaga, kehormatan terjaga. Maka dikatakan selanjutnya wal wara terkuhu kata Ibnu Rajab. Yang wara adalah untuk meninggalkannya. Kalau Sufyan, la yu'jibuni dhalik wa tarkuhu a'jab ilayya. Kata Sufyan, aku tidak sependapat, tidak mengagungkan aku pendapat yang demikian. Wa terkuhu a'jab ilayya, meninggalkannya itu lebih mengagumkan bagiku. Yang dia lebih suka untuk meninggalkannya. Wa Zuhri wa maqhul la ba'sa an yukal minhu ma lam yu'raf annahu haram bi'ainihi. Adapun Makhul dan Az-Zuhri, Imamul A'immah rahimahullah rahimahumullah menyatakan tidak mengapa diberi makan dari harta yang seperti itu Malam yu'raf annahu haram bi'aini. Selama tidak diketahui haramnya secara jelas. Kalau sudah tahu ainnya bahwa ini yang dapat dari haram, maka tidak boleh. Ainnya jelas. E, dari mana ini kamu dapatkan misalnya? Atau kebetulan kamu nggak tanya, eh, memang nggak perlu tanya. Tiba-tiba orang itu menceritakan, ayo kita makan. Saya dapat seekor, saya ambil dari sana dari sini. Dia bilang sendiri, saya curi. Dah kita makan. Tidak. Itu jelas. Kenapa? Ainnya terlihat. Ya ini benda yang haramnya dia tahu betul kalau yang ini yang haram. Kecuali kalau dia nyuri seekor kambing. Dalam keadaan dia masukkan di kandangnya. Kemudian suatu saat eh, kita makan di rumah saya sembelih kambing. Nggak tahu yang mana. Apakah yang itu apa yang ini. Kebanyakan kambing dia dari yang halal atau dari yang haram? Oh dia ternak kok, dia jelas dari yang halal. Tapi ada yang dari nyuri, nggak jelas ainnya, yang dipotong ini yang mana? Kalau tahu yang dipotong yang itu hasil curian, maka jelas hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu ainnya, benda yang dipotong tadi kambing yang mana, maka kembali kepada hukum yang tadi. Kalau mayoritasnya dia punya sesuatu yang halal, kambing-kambing yang halal, maka makanlah. Nah, demikian ya khonifidina azakumullah apa yang dikatakan oleh Mahrul dan Az-Zuhri rahimahumullah. Fa in lam yu'lam fi malihi haram bi'ainihi kalau tidak diketahui bahwa benda atau makanan yang dimakan itulah yang haram kalau tidak diketahui maka dikatakan la ba'sa bil akli minhu tidak mengapa untuk memakan daripadanya. Nafa alaihi Ahmad fi riwayatin fi riwayat Hambal. Imam Ahmad pun dalam riwayat lain menyatakan seperti ini. dhahaba Ishaq ibn Rahuya ila ma rawa an ibn Mas'ud wa Salman wa ghairihima min ar-rukhsah. Dan Ishaq ibn Rahawi berpendapat dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga dari Salman radhiyallahu taala anhu dan lain-lainnya yang menunjukkan rukhsah dibolehkannya. Wa ila marawa anil Hasan wa Ibn Sirin dan juga memakai pendapat Al Hasan dan juga Ibn Sirin dalam ibahatil akhd dalam bolehnya mengambil mimma yuqda min riba wal qimar bolehnya mengambil harta yang dibayarkan sebagai pembayaran hutang tetapi dia mendapatkannya dari riba atau dari qimar atau dari judi Kenapa mereka membolehkan? Mereka berpendapat bahwa qada ad-dain qada ad-dain itu adalah hak hak si orang yang memiliki piutang. Orang itu hutang pada saya. Sudah sampai batas waktunya. Ditagih, ditagih, ditagih. Sampai kemudian dia berbuat sesuatu yang haram untuk bisa bayar hutang. Setelah itu, dia menang judi. Nih, bayar hutangmu. Maka saya menerima pembayaran hutang karena itu adalah hak saya, dia hutang sama saya, sedangkan dia berbuat judi maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendapat Al Hasan dan juga Ibnu Sirin. Naqalahu anhu Ibnu Mansur dinukil dari mereka oleh Ibnu Mansur. Wa qala Imam Ahmad fi fil mal al mushtabah halaluhu bi haramihi. Dan juga Imam Ahmad pernah berpendapat tentang harta yang tercampur padanya yang halal dengan yang haram. In kana al-mal kathiran ukhrija minhu qadra al-haram wa tatsarrafa fil baqi. Kalau tercampur harta itu yang halal dengan yang haram, maka keluarkan qadral haram. Kadar yang haramnya dikeluarkan. Kalau yang haramnya itu 30 persen, maka ketika kamu terima, 30% kamu sodakohkan. Ini untuk menjaga diri. Istabra ali irdihi wa Karena 70% yang halal maka kita terima 70%. Dikasih 100 kita pakai 70, yang 30 kita sodakohkan. Wa tasarrafa fil baqi. Dan pakailah sisanya. Wa in kana al qalilan istanabahu kulluh. Kalau hartanya sedikit, maka tinggalkan semuanya. وهذا لأن القليل إن تناول منه شيئا فإنه تبعه معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير Kenapa dibedakan yang sedikit dengan yang banyak? Karena kalau yang sedikit, jika kita memakai padanya syai'an minhu, tad'un ma'ahu salama, maka dia jauh dari keselamatan. Kalau sedikit itu kan susah untuk dipisah-pisah. Ya. Maka jauh dari keselamatan. Ya maka keluarkan semuanya dalam artian tidak dipakai tetapi dikeluarkan disedekahkan atau tidak diterima. Bikhilafil kezir beda dengan kalau banyak yang bisa dipisah-pisah karena jumlahnya besar sekian puluh juta maka yang sekian persen dari yang haram keluarkan. Wa min ashabina man hamala 'ala al-wara' duna tahrim. Dan diantara para ulama dari madhab kami kata Ibnu Rajab mereka menghindarnya karena wara, bukan karena berpendapat haram. Ini cara seperti itu, itu karena wara, bukan karena haram. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan kedudukannya, kalau kebanyakan halal, ya silahkan halal. Begitu hukumnya. Tetapi kalau mau wara, hati-hati, maka keluarkan sekian persennya. Ini orang hasilnya 80% dari yang haram, 20% dari yang halal. Kurang lebih lah. Maka ketika kamu mendapatkan dari dia apakah hibah atau wasiah atau dan lain-lainnya, karena itu saudara kamu misalnya, maka ketika kamu terima keluarkan 20% untuk sedekah. Ikhwan ini dikatakan oleh mereka para ulama sebagai warak kehati-hatian. Qala dikatakan wa abaha tasarruf fil qalil wal kathir ba'da ikhraj qadr al haram minhu dan mereka membolehkan untuk berbuat atau memakai pada harta tadi sedikit ataupun banyak setelah dikeluarkan sekadar persentase yang haram tadi. Wa huwa qaulul Hanafiyah dan ini juga pendapatnya Al Hanafiyah. Wa ghairuhum dan lain-lainnya. Wa akhadha bihi qaumun min ahli wara' dan juga diambil pendapat ini dari orang-orang yang memang terkenal waraknya seperti Bishr al-Hafi rahimahullah ورخص قوم qaumun min as-salaf al-akli mimman yu'lam fi malihi haramun ma la yu'lam annahu dan juga satu kaum sekelompok ulama dari kalangan salaf mereka membolehkan untuk memakan dari apa-apa dari harta-harta yang diketahui di sana tercampur yang haram dengan syarat kalau tidak diketahui ain al haram bi ainih kalau tidak diketahui yang haramnya yang mana maka boleh sesungguhnya sudah kita katakan tadi persentasenya begitu lebih banyak yang haram tinggalkan lebih banyak yang halal boleh kalau seimbang itu syubhat dan kalau mau warak maka keluarkan qadral haram keluarkan seukuran yang haram Kama taqaddama an makhluk Zuhri. Sebagaimana telah lewat dari pendapatnya makhluk dan Zuhri. Bolehnya memakai, memakan harta dari seorang yang tercampur milik dia itu halal dan haram. Boleh apa enggak boleh? Hukumnya boleh. Kalau tidak tahu ainnya, yang haram yang mana? Enam. Allah dikatakan kalau tidak tahu yang haram yang mana, bisa saja yang diberikan kepada kamu ada yang halal. Itu ada kemungkinan. Dan mungkin pula yang dikasihkan kepada kamu yang haram. Besar mana kemungkinannya? Kalau sebagian besar hasil dia adalah hasil yang halal, maka kemungkinannya lebih besar yang halal. Begitu fikihnya. Wallahu ta'ala alam. Warawa misluhu anil Fudail ibn Iyad. Diriwayatkan seperti ini juga dari Fudail ibn Iyad rahimahullah. Warawa fi dzalika athar anis salaf dan diriwayatkan pula dalam masalah ini ya, kebolehan ini asar-asar riwayat-riwayat dari salafus saleh. Seperti riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu su'ila amman lahu jarun ya'kulu riba ala Ditanya tentang seseorang tetangga yang jelas-jelas dia makan harta riba, terang-terangan wala taharraj min malin khabith dan dia tidak berhati-hati dari makanan-makanan yang haram dari harta yang haram yakhuduhu yad'uhu ila ta'amihi bagaimana kalau tetangga itu ngundang saya untuk makan di rumahnya ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala beliau menjawab ajibu fa innamal mahta lakum wal wizr alaihi penuhilah undangannya penuhilah undangannya karena ketentraman untuk kamu dan dosa untuk dia dosanya untuk dia tapi ketentraman untuk kamu inilah ikhwanifidina azakumullah hukum asal dari masalah yang seperti ini adalah tidak berantai hukum haram tadi Jangan berantai, kalau berantai kamu akan bingung sendiri nantinya. Bahwa ini uang dari orang pemakan riba diberikan ke saya. Ini berarti barang haram ada di saya. Saya beli uh, buku kepada toko kitab, maka harta haram itu ada di toko kitab itu. Dari toko kitab dikasihkan ke anaknya, berarti harta yang haram itu ada di anaknya. Ruwet akhirnya. Nggak begitu hukumnya ketika dia mengambil harta yang haram tadi dengan cara riba, dengan cara yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Ketika memberikan kepada kamu, kamu diberi secara hukum, secara yang halal atau proses yang halal atau proses yang haram. Saya diberi, berarti hibah. Hibah itu apa? Jalan untuk mendapatkan harta yang halal atau yang haram. Halal saya dikasih, begitu. Udah beda hukumnya. Ketika saya membeli kitab dengan uang tadi, sudah beda. Dia menerima harta karena pembayaran kitab. Sudah beda. Anak juga menerima dari bapaknya yang dapat dari harta tadi. Saya mendapatkan dari papa karena hak saya sebagai anak untuk mendapatkan e, maisha dari bapaknya. Demikianlah. Maka kata Ibn Mas'ud, undang atau datangilah undangan itu. Urusan dia dapatnya itu dosanya buat dia. Sedangkan kamu diundang. Ini khonifidina azakumullah tentunya yang dimaksud adalah bukan haram secara mahab, secara murni. Tetapi tercampur badannya yang halal dengan yang haram. Nah. Ajibu innamal mahta' lakumul wizr alaih. Wa riwayah, dalam riwayat lain dikatakan, La a'lam lahu syai'an illa khabisan. Atau haraman. Bahkan pernah ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud uh, kepada Ibnu Mas'ud dengan tegas mengatakan, "Aku tidak mengetahui penghasilan dia kecuali yang haram itu, yang jelek tadi." Ibnu Mas'ud tetap menyatakan ajibuhu. Kabulkanlah undangannya. Wa qad Al-Imam Ahmad hadza an Ibnu Mas'ud. Dan Imam Ahmad menganggap sahih hadis ini uh, asar ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. ولكن عارض بما روى عنه أنه قال الاسم حواز القلوب Tetapi ada riwayat dari Ibnu lain <laughs> yang sepertinya <laughs> bertentangan dengan yang tadi. <laughs> Yaitu kalimat ketika ditanyakan bagaimana saya diundang oleh orang yang aku tidak ketahui dia mendapatkan hasil kecuali dari yang haram. Dijawab al-ithm hawazul qulub, dosa-dosa itu akan menghalangi atau akan menutup hati. Kesannya seperti melarang begitu. Ya. Tetapi tentunya bisa didudukan seperti kedudukan atau didudukan dengan cara yang tadi. Ya. Kalau hukumnya masih boleh kamu mendatanginya karena kamu dikasih, bukan kamu mencuri. Tetapi kalau kamu mau berhati-hati, maka hati-hati lebih bagus. Warawa an Salman mitla qawli Ibn Mas'ud al-awwal. Tetapi Salman radhiyallahu taala anhu berpendapat atau mengucapkan kalimat sama dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud yang pertama tadi. Penuhi undangannya. Wan Sa'id ibn Jubair wal Hasan al-Basri wa Muwarraq al-Ajali wa Ibrahim an-Nukhahi wa Ibnu Sirin wa ghairuhum. Wal athar bidzalika mawjudatun fi kitab al-adab li Hamid atau li Humaid ibn Zanjawih. Dikatakan diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair dari Al Hasan Al Basri dari Muwarriq al aja'li dari Ibrahim an-Nukhai, dari Ibnu Sirin dan lain-lainnya. Wal athar bidzalika mawjudah dan asar-asarnya ada terdapat dalam kitab adab yang ditulis oleh Humaid Ibn Zanjawi. Wa ba'daha fi kitab al-Jami' lil Khallal dan sebagiannya dinukil oleh uh, Al-Khallal dalam kitab Al-Jami'. Wa fi musannafai Abdul Razak wa Ibn Abi Shaybah dan dalam dua musannaf. Musannafnya Ibn Abdul Razak dan musannafnya Ibn Abi Syaibah dan lain-lainnya. Itu semua kalau tidak diketahui ainul haram. Intinya, ya, ainnya yang haram. Ya. Kalau tidak diketahui, yang haram dengan jelas, yang ini begitu, yang haram, maka tidak boleh. Wa mata ulima anna aina syai' haram akhadha biwajhin muharram fa innahu yuhram tanawuluhu. Maka kalau telah diketahui ainnya dengan jelas, kamu tahu ambilnya dan kamu tahu pula diletakkannya di hadapan kamu, nyurinya kamu tahu dan barangnya langsung ditaruh depan kamu, kamu tahu betul ini hasil curian, maka itu jelas haramnya, tidak boleh. Yuhram tadawuluhu, tidak boleh kita memakannya, tidak boleh kita mengambilnya. Wa hakal ijma' ala dhalika ibn Abdul Barr wa وغيره dan bahkan dihikayatkan bahwa itu adalah ijma. Kalau tidak diketahui ainnya, boleh. Tapi kalau diketahui ainnya dan yang tertentu ini yang haram, maka tidak diperbolehkan. Bahkan sampai-sampai dikatakan ijma oleh Ibn Abdul Bar dan lain-lainnya. Waqad rawa Ibn Sirin fi rajul yuqda min riba qala la ba'sa bihi. Ibnu Sirin pernah ditanya tentang masalah seorang yang dibayar hutangnya oleh dia, oleh seseorang yang hutang kepada dia, tapi dari hasil riba. Kata Ibnu Sirin, la ba'sabihi, tidak mengapa. Yani dia merentenkan sesuatu dan kemudian bayar hutangnya kepada dia. Maka tidak mengapa. Wa rajul yuqda min al-qimar qala la bihi. Bagaimana kalau membayarnya dari hasil judi? Dikatakan tidak mengapa Kharrajahul Khalal bi isnadin sahih dan ini ucapan Ibnu Sirin dinukil oleh Al-Khalal dengan dengan sanad yang sahih. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang باذنillah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang khair, yang paling afdal yaitu waman ittaqash syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi Barang siapa yang menghindarkan perkara-perkara syubhat, itu dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Subhanakallah Alhamdulillah. Asyhadu an wa